السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله الذي يتراحم عباده المؤمنون وبالتوفيقه وهدايته يرتجع الظالمون أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي لا نبي بعده Faya ibadallah ittaqullah haqqatu qati wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Al ayah. Faqala Allah Ta'ala fi kitabil karim aidah Innalladzina qalu rabbunallah summa istaqamu tatanazzalul malaikah. Ala takhafu ala tahjan. Wa absirhum bil jannah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik. Ya musarrifal qulub sarrif qulubana ala taatik. Tenang, semua akan indah pada waktunya. Berarti kalau belum indah belum waktunya. Ya. Judulnya keren banget. Pemanis berkah. Pemuda masa kini insya Allah berjalan istiqomah. Kalau lihat bapak-bapak di sini potensi istiqomahnya kuat banget. Nah, istiqomahnya Ustaz? Istiqomah, ikatan suami takut istri kalau di rumah. Racing ya kamar ya singkatan. Apa kabar Tipar? jauh di mata dekati doa jauh di kaki dekati hati aku tambah kamu are. ya kita tidak sama di kartu tanda penduduk tapi insya Allah kita akan membingkai kesamaan di kartu keluarga bersyukur bersyukur bersyukur atas nikmat umur kenapa harus bersyukur atas nikmat umur kita belum dikubur sementara seangkatan sudah banyak yang diwafatkan betul? Betul. Salma mater sudah banyak yang dihantar horok maut nungora wafat numbejehna maut jupe pae dokter os maut uje wafat kita kapan ini yang harus disyukuri maka tafakur berpikir nggak boleh kufur tapi harus bersyukur kita belum dikubur gunakan untuk tafakur ekstra berpikir tadakur ekstra merenung tadabur ekstra membaca tasyakur ekstra proporsional bersyukur Pertanyaannya, faina tadhabun? Mau dibawa kemana kehidupan ini? reki wae. reki tu wae. Teu naon kan Tongorong wae. ayang maut keur Hati-hati, ajal itu datang tiba-tiba. 70 kali sehari semalam Israel cek kuota sisa usia setiap manusia kitanya aja nggak sadar maka eh, kenapa perlunya istiqomah biar berakhir baik biar berujung tuh manina husnul khotimah ya ayat tuhan nafsul mutmainnah al-fajr ayat terakhir irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi Waduli jannati romantis sekali Allah dengan ayat ini. Artikan aku sadar mengerti heh dagoan sekedar. Ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah wahai jiwa yang tenang. Nggak ada tenang, tenang bukan di uang, tenang bukan di harta, pangkat, jabatan, kedudukan, viral, bukan. Tenang ada diingat ke Allah ayatnya. Ala bidikrillah tatmainul dulu Hanya satu jalan tenang itu. Ingat ke Allah, hati jadi tenang. Punya uang, kalau ingat ke Allah nggak tenang saya pernah merasakan itu duit loba apa nggak butuh hawa gawe lain sholat mabok mabok mabok awewe awewe awewe gelut gelut gelut dulu saya DKM diskotik karaoke mesin. mencet mencet mencet karena alhamdulillah hijrah DKM deket ke masjid alhamdulillah kan menunggus manggus karena setiap orang suci punya masa lalu setuju orang berdosa seperti kita punya masa depan out of the zona moving on out of the track track itu wae entong sekedeng dari maut pemuda masa kini berjalan dengan istiqomah wajib naon ustad ustaz innalladzina sungguhnya orang-orang kalu rabbunallah yang menyatakan Robnya Allah kemudian istiqomah summa stay di keyakinan itu bahwa semuanya dari Allah semuanya digenggam oleh Allah, semuanya akan kembali kepada Mata hirup teknis tong loba gaya sering menyebut nama Allah. Astagfir Alhamdulillah Subha Masya Taita teh nu digawean ku saha ku lauk. Lauk mah tinggal wiridna teh istiqomah. Loh loh loh Allah Allah Allah Allah Allah Allah. Sok. Lauk di mana itu. kitu? saya kemarin ke pantai sama Lona Makassar ngojai wisata pantai ningali karang eh, lauk lah lucu urang aku jubar lauk lah lumpat bari ngajerit Ustaz Elvi nanti hari yang dipoto ada lauk lauk di balong lauknya akuarium lauk di laut sarua wiridna Allah Allah Allah pernah ke di Sukabumi ayah lauk aneh anjing anjing anjing anjing goblok goblok goblok goblok jelema nuk itu mah eh dari nanti nanti kualo didatangkan teman saya karena ombaknya gede pas pulang dari pantai itu di kali eh, di Bandung ke Sulawesi ke Donrek Utah cai mah Utah mah di Bandung we. ternyata rezeki lauknya di Utah <laughs> dari lehe tapi itu cara Allah mengatur rezeki saya sering katakan di mimbar kalau saya habis acara sok menang perlakuan istimewa Ustad daharnya kan di ruang khusus VIP nah amet di garangku kudu dipoto dahar pas satu ketika ruang VIP nya ada kolamnya otomatis dong dahar teh melongga kolam biasa sapiring beak olangan ini picen setengah setengahnya pertanyaan tauhidnya adalah siapa yang menggerakkan hati saya dan tangan saya untuk membuang sebagian rezeki saya disedekahkan ke ikan siapa paham sepakat Siapa yang menggerakkan tangan saya untuk menumpahkan nasi itu ke ikan? Teukur eta, diberi di bala-bala cuci mulutnya. Di dahar, bikin setengah ke lauk, eta lauk ngajleng bari ngagorowok, mana cengekna? Tak panitia menek bala-bala jeung cengekna. Lauk we protes. Apa pelajarannya? Sing deket jeung Allah, gawe lauk ukur Allah, Allah, Allah istiqomah. Eh rizkina didatangkeun. Kita pengen jodoh kita didatangkan? Kita pengen hutang kita dilunasi? Kita pengen umroh tanpa uang? Sing deket yang Allah, Arab nu Allah, Indonesia nu Allah, Bandung nu Allah, Kapanan nu Allah. Bismillahirrahmanirrahim Nanti Allah yang kendalikan. Bagi-bagi dong Ustaz rahasianya. Aku tambah Allah cukup, aku tambah Allah tenang, aku tambah Allah unlimited, aku tambah Allah miracle, aku tambah Allah amazing, aku tambah Allah tak terbatas cobaan enggak Allah dulu Allah lagi lagi-lagi Allah Allah terus selama-lamanya ah Allah innalillah masya Allah astagfirullah subhanallah hasbu Allah sok bikin nggak Allah da urang teh asana ti a diurus ku a merasa nggak diurus oleh Allah tinggal lihat halis nah halis mah kemanjangan janggot kumis mah manjangan bulu panon temanjangan siapa yang mengaturnya kukuma manjangan huntu mante ayah jelema di teras kenal mang kengeritan huntu oh tapi ngeritan kuku padahal secara penelitian ini bahan bakunya sama di kitab fikih dinyatakan al-ma'u minal ma'i semua kalian dari air semua kalian dari tanah punten ayah kenteng kenteng tinu naon bata tinu ceng celengan tinu coet tino geningan orang ke dulur jeng tanah kita tong gede hulu bising tak sub helm cuman jadi bentuk yang berbeda kai iya mah jadi meja kai iya mah jadi kusen kai iya mah jadi kursi kai iya mah jadi mimbar artinya bendanya sama tapi diciptakan jadi berbeda kita sama-sama dari tanah itu menjadi coet kenteng bata tanah orang mah jadi jelma tugasnya beda nggak coet manangkarat gawena nungguan mutu mata mengarenos tong tarik ting eta coet mis ngomong pasti curhat cuy tong tarik ting tuh cuy nyeri ngan coet tuh bisa ngomong cik boga rasa pri kecoetan atuh biasa biasa we ini jeng bujur ngarenos riwu ayah ayah nyambal dari tiktok aku pengen manja aku pengen di riwu zaman main eh, bawa generation dia ya tik tiktok kan terek naon ayo tuh kan tujuan tiktok teker naon ya awas ah nubuki tiktok maut naker nyawa tiktok ya ini diantarkan ke ambulan di sadana ke Teo. Istiqomah dina TikTok, ya. Orang nyahok yang lu TikTok naon cik tujuanna ingin berduaan dengan dirimu Iqbal Iqbal kabogohna ya awas tinu tanah orang mah jadi jelema tugasna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya kalau bata beda cerita bata mah mengesjian bata simpan didinya teu dibongkar mah cicing loba jelema juga bata loba ayah pengajian cicing we di mah sugan kabita yuh ngaji alhamdulillah tara kagoda kudu ngaji oh berarti bata seta. Tajir manuk itu mah bata cina ngobrol jeng bata batur jumaahan iya cicing nah amang tuh jumaahan urama mah istiqomah tara kagoda kudu jumaahan batur puasa iya botram dahar bareng nasihat ke puasa kurang salilah ya bulan puasa sugan sokabita kuno puasa ngomong nanti juga nu bener saya curiga iya awak na jelema tapi kalau anak bata teka pengaruhan mun kenteng mah gitu we cicing istiqomah sih tamu rek diajar istiqomah kasaha ke tukang musuh. oh tukang musuh mah hujan cicing panas cicing geruan pemajikan cicing ke maut nanti dibetot gurame Tong nyalakan gurame, gurame mah lain ijroil ngan malaikat apa sih kuatana geus beak nguseup wae didegogkeun ku malaikat kabalong. Hati-hati. Kenapa harus istiqomah? Berjalan dengan istiqomah. Pemuda masa kini harus berjalan dengan istiqomah. Pemuda terbagi dua, ayah zaman now, ayah zaman oh. Tayeun iya hadir baheula pemuda-pemuda baheula tahun 45 tapi pemuda, ngan pemuda zaman dulu. Kolot baheula nu hirup kene Tak tabudak ayeuna yakin usianya bakal juga kolot belum tentu. Komodo beki mau motoran mandi Bandung baru dapat motoran kekebutan loba nu maut keur motoran lain nyarek motoran wudu heula mang rek motorana ngaran usia mah ngabongoh ayatna ustad kullu man alaiha fan sok motoran mah tak pandang kalau saya motorannya sampai kemana mbak Nanang terjauh kemana mbak Nanang Afrika ke Afrika naik motor gila nggak tepuk tangan buat mbak Nanang ayo nama di masjid tapi mau motoran tereureun komplit motorna lengkap seri naon wae aya yuk pernah ke Sukabumi pernah yang ke barudak lain nyarek mau motoran ganti mau ayah nama ka mana pananang ke masjid tuh tepuk tangan buat panandang ya angkot hijrah angkatan kolot wae hijrah Ya, masa pemuda masa kini tidak hijrah setuju tidak Kenapa ustad hari harus hijrah? Hari ini kita di atas tanah, besok tanah di atas kita secara paksa dihijrahkan mawat maneh dipindahkan ke mana dina punggung bumi dipindahkan ke perut bumi hari ini kita makan dari apa yang tumbuh di punggung bumi betul sampel hui tale suuk besok kita menjadi makanan makhluk bumi cacing tanah belatung ular bla bla bla bla ada kesiapan ke sana saya mau tanya nih ibu-ibu biar nggak ngantuk ibu-ibu pengen masuk surga aslina wani diriungkan naik ingit na yun iya na mbah mbah tak murid ngomong teh mikil hela nya malah ayah film surga yang tak dirindukan engkau yang ke surga tapi surganya tak dirindukan kurang sejarah surganya baik dan ngaji mah diulang-ulang ibu tahu iblis ibu tahu Adam dan Hawa dulu sebelum ke dunia mereka tinggal di mana kunaon diusir ke dunia melanggar berapa pelanggaran cukup menjadi syarat satu pelanggaran saja yang tadinya di surga diusir ke dunia kita mau masuk surga berapa pelanggaran nah HPD nya luar biasa naon buka orang jerok nyieun si muai buka kawauhan geus bisa ya memang surga pelanggarannya banyak maaf sorry to say surga nu mana eh, kak? surga nu mana Iroh jangan merasa beriman kalau belum diu sok nabi mana nu diuji Ibrahim dibakar api Yusuf dikunclungkan ke sumur Ismail harus disembelih oleh ayahnya sendiri Ayub duduk seumur-umur tanpa BPJS dan jam sostek Musa dalam tekanan Fir'aun, Yunus dicaplok paus. Ingat sejarah itu? Kita mau masuk surga? Apa ujian terberat kita? Ditinggalkan kawin buka bogoh? Atuh can sabarahana. Entah eh doakan muka bogoh ninggalkan Tungkanya nyerian Ngedoakan ya Allah masukkan dia ke surga tapi ayo nakene ya, karena dia menyakitiku ya Allah kalau dia masih baik untukku, simpan dia di sisiku. Tapi kalau sudah tidak baik untukku, simpan dia di sisimu ya Allah. Ulah Nabi mati itu. Jangan ada dengki, jangan ada dendam. Illa man atta Allah, illa biqalbin salim. Ingin masuk surga? Tidak ada yang layak masuk surga kecuali hatinya yang selamat yang tidak ada hasud tidak ada dengki tidak susah melihat orang senang tidak senang melihat orang susah kayak ini itu penyakit eta eh, di orang ah hatu hese asup surga nake bray ya tatangga meli mobil kebum tatangga meli motor gembel. tatangga masang parabola gebung tatangga meli kulkas gembel. tatangga manggis boga mobil parabola kulkas jeng motor siapa mau boga kegebegan gue air saya suka mestinya senang tetangga beli sesuatu yang baru senang ikut tersenyum hmm, orang sanginya mobilnya lebih aman juga gitu ya biasa penyakit dominan ya di ibu-ibu sok sirik jahil sirik bidik jahil kaniaya kata tangga anu maju lebih timanehna hati-hati ibu ini ngaji ibu lah ngaji bruutgul ngaji hahaha balik pohok mau menanganPT ngaji teh ah biasa weh standar kita ner nyerek salah ngaji maka gitu nyerap ce nyerapkan kerah dan ngajian saaran